يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Bagaimana menyikapi fitnah akhir zaman saat ini di medsos? Allahumma inna na'udzubika min fitnatil madsus. Selamatkan kami dari fitnah medsos. Al-ibadatu fil haraji. orang yang istiqamah beribadah fil haraj. Haraj artinya kasratul fitan. Pada zaman banyak fitan, banyak fitnah, tapi dia tetap istiqamah. Kahijratin ilayya, sama seperti orang berhijrah kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam itu. Makanya tidak ada yang bisa membimbing hati antum kecuali ibadah. Itu saja lagi yang bisa membimbing kita. malam solat paksakan diri aku harus bangun malam saat itu koneksikan dengan Allah Allah tidak akan membiarkan antum tersesat Allahumma ja'al fi qalbi nura berikan dalam hatiku cahaya wa fi sam'i nura pendengaranku cahaya wa fi basari nura pandanganku cahaya wa an yamini nura sebelah kanan cahaya wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa ja'al li nura berikan aku cahaya the lightness pencerahan Antum datang ke Masjid Al-Azhar ini jam 12 malam, matikan semua lampu, buka mata antum. Nampak? Tidak nampak. Kenapa tidak bisa melihat? Karena tidak ada cahaya. Man lam yaj'alillahu lahu nuran. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka dia tidak akan dapat cahaya. Walaupun profesor, doktor, kiai haji, buya, presiden, provinsi, gubernur, bupati, camat, wali kota. Kalau tidak dapat cahaya, tidak, maka minta cahaya. Koneksikan hubungan dengan Allah. Disitulah fungsi zikir tak boleh putus. Zikirnya terserah. Saya lebih suka solawat. Terus solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Allahumma. Saya lebih suka uh, istighfar Pak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal Baraya terserah. Saya lebih suka subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pilih salah satu, lazimkan diri Anda. Banyak juga orang ngaji, Kata Ustaz ini lebih baik solawat Kata Ustaz ini lebih baik istighfar Kata Ustaz ini lebih tasbih Kamu pilih yang mana? Itulah Pak Ustaz Saya bingung satu pun belum saya amal <laughs> Pilihlah Kadang kita bangun tidur tiba-tiba hati ini galau Tak tahu, hati bukan punya kita, hati punya Allah. Bagaimana cara mengusirnya? Kalau saya selawat, saya pribadi selawat. Allah SWT Tuh banyak-banyaknya. Mulut mengucap, hati mengingat, pikiran konsentrasi, mengagungkan, koneksikan dengan Muhammad SAW Allah SWT Allah Muhammad Allah SWT Saya enggak pakai Sayyidina, enggak apa-apa. Enggak usah permasalahkan Sayyidina. Allah SWT enggak pakai Sayyidina Muhammad. Allah SWT Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala dari rumah ke tempat ngajar dari tempat ngajar Allahumma sholli ala Muhammad datang kawan ngajak ngobrol bro gimana Allah sholli ala